Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Kemarin kita sebutkan bahwasannya di sana ada takwil yang maknanya tercela, ada takwil yang maknanya terpuji. Jangan sampai antum pukul rata semua takwil haram, semua takwil madmum itu gagal paham. Tapi dirinci terlebih dahulu, takwil yang antum inginkan itu apa maknanya? Kalau takwil yang antum inginkan tafsir itu terpuji. Kalau takwil yang antum inginkan tahrif haram. Kan gitu. Karena takwil yang terpuji itu kemarin sudah kita lewati. Apa ada berapa kemarin yang kita lewati kemarin? Ada dua yang sudah kita lewati ya. Takwil yang mana tafsir sama takwil yang mana hakikatus syai'. Paham belum? Pendalilannya mana pendalilannya? Pendalilannya enggak usah jauh-jauh. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Kalau berhenti di situ, berarti makna ta'wil apa? Tafsir. Tidak ada yang mengetahui tawilannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, maksud tafsirannya. Tapi kalau antum berhenti pada lafaz lafzul jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ, tawilnya maknanya hakikatus syai'. Tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu, surga, neraka, balasan azab kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baru akan memasuki penjelasan yang berikutnya mengenai na barakallahu fikum takwilnya orang-orang khawarij yang mereka mengatasnamakan takwil padahal itu adalah tahrif. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizhahullah taala perhatikan baik-baik halaman 37 bagian bawah itu Amma ta'wil sahih, pun ta'wil yang sahih, nah barakallahu fikum. Perhatikan kitabnya ya, biar nanti enggak gagal paham ya. Amma ta'wil sahih, pun ta'wil yang sahih, fahuwa ma dzukira fil Qur'an. Yaitu ta'wil yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa huwa ala naw'aini kama aslafna. Yang mana ta'wil yang disebutkan dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua sebagaimana sudah kita lewati. Ta'wil yang maknanya tafsir dan takwil yang maknanya apa tadi? Hakikatus syai' itu takwil yang terpuji. Naam. Amma ahluz zaiq alladzina fi qulubihim zaighun fa innahum ya'khuduna bil mutasyabih. Adapun orang-orang yang melenteng menyeleweng, hatinya ada penyakitnya, itu orang-orang dalam hatinya ada penyakit, fa innahum ya'khuduna bil mutasyabih. Maka sesungguhnya mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang belum jelas butuh penjelasan langsung diambil langsung sama dia. Contohnya orang-orang Khawarij, nanti kita lihat bagaimana mereka menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih untuk menguatkan pendapat mereka. Wala yarudunahu ilal muhkam. Mereka tidak mau mengembalikan kepada muhkam, ya'khuduna bil mutasyabih. Mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabih, samar. Ingat-ingat ya, ada mutasyabih, ada muhkam. Mutasyabih itu yang masih samar, butuh penjelasan. Kalau muhkam itu yang jelas, gamblang, Nah terang, nggak perlu penjelasan lagi orang faham itu namanya mukam. Nah orang-orang ahlu bid'ah wa dalal, orang-orang yang menyeleweng, hatinya ada penyakit, mereka mengambil ayat-ayat yang masih mutasyabihah. Paham ya? Enggak mau mengembalikan kepada yang muhkam. Kita lihat. Ya'khuduna bil mutasyabih wa yatrukuna al muhkam. Mereka mengambil ayat yang mutasyabih dan kemudian mereka meninggalkan yang muhkam. Wa yaqulun Seraya mereka berkata, "Nahnu istadlalna bil Qur'an." Gaya mereka. Kami juga berdalilkan dengan Al-Qur'an. Kita katakan, "Al-Qur'an yang kalian jadikan dalil itu benar. Al-Qur'annya benar, ayatnya sahihah, tapi kalian keliru di dalam pendalilan." gitu loh. Paham ya? Jadi terkadang orang ahlu bidah wad orang-orang hizbiyun, eh, orang-orang ahlu ahwa, itu terkadang menggunakan dalil, dalilnya sahih. Hadisnya sahih. Al-Qur'an enggak usah ragu lagi tapi mereka keliru dalam berdalil. Paham ya? Dalilnya tidak pada tempatnya, terlalu dipaksakan. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat nanti bagaimana pendalilan orang-orang Khawarij kila benar anjing-anjing neraka. Rasulullah mengatakan al-Khawarij kila benar. Kila benar, kila benar anjing-anjing neraka. Allahul musta'an. Karena orang-orang Khawarij di zaman saat itu kan sudah kita lewati kan awalu bid'atin dhaharat Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul khawarij. Yang dipelopori oleh siapa? Pemimpinnya Ihsan Khawarij siapa pemimpinnya? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Mulutnya lancang, berani, durhaka, gak hormat sama Rasulullah sama sekali. Langsung mengatakan ya Muhammad gitu. Bukan ya Rasulullah, ya Muhammad. Bayangkan, adabnya kurang di hadapan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, eh ya Muhammad." Berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Ngomong langsung gitu, lantang. Eh? Fa kalau lam kamu belum berbuat adil. Kata Abdul Khuwaisirah Tamimi tadi itu. Akhirnya Rasulullah marah seraya berkata, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Umar bin Khattab tahu sendiri ya, beliau sahabat yang mulia yang sangat kuat sekali kecemburuannya terhadap Islam. Marah dia, memerah wajahnya. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuka." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini katanya. Mau ya? Mau di mau dipenggal lehernya. Siapa tadi? Yang mau dipenggal tadi? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Tapi apa kata Rasulullah? Da'u, biarkan dia. Biarkan dia, enggak usah dipenggal. Nanti akan lahir orang-orang yang semisal dia. Apa perbuatannya mereka? Yaqtuluna ahlal iman wa yabda'una ahlal awthan. Membunuh orang-orang yang beriman dan apa? Dan mereka meninggalkan para penyembah berhala. Allah musta'an. Oleh karena itu orang-orang Khawarij zaman dahulu keadaannya itu masih apa? Bisa dikatakan nah mereka parah, dilarang juga, cuman mereka itu para penghafal Al-Qur'an enggak sembarangan. Menghafal Al-Qur'an, hafalannya Masya Allah sehingga mereka menyampaikan hafalan para sahabat. Orang Khawarij zaman sekarang bagaimana? Antum melihat, ha, yang kata mereka jihad, jihad, jihad, bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Bagaimana pakaiannya? Sudah bantalon, jibatnya enggak punya, Al-Qur'an pun enggak hafal, paham ya? Enggak pernah sholat, paham ya? Pengen langsung masuk ke jannah Firdaus katanya. Surga Firdaus, langsung pakai jaket, eh, rompi isinya bom, langsung meledak itu. Allahumma musta'an, gagal faham namanya. Paham ya? Gurunya aja belum tentu mau, iya enggak? Gurunya teriak-teriak itu. Nah barakallahu fikum. Oh, jihad. Ini mati syahid ini kesempatan. Ledakan gereja sana, gereja sini katanya. Allah musta'an. Tapi ini enggak mau dia gurunya dulu enggak mau. Muridnya yang dulu mas, maju duluan. Kalau benar-benar surga berdaus, ngapain gurunya takut? Gurunya yang nontohkan itu kan loh. Malah santrinya suruh maju duluan, suruh meledak duluan. Allah musta'an. Hati-hati ya. Orang khawarij zaman sekarang keadaannya enggak seperti dulu. Walaupun sama-sama parahnya, sama-sama enggak bolehnya, Orang-orang Khawarij zaman sekarang udah nggak hafal Al-Qur'an, celananya bantolon, ngerokok, paham ya? Modalnya apa? Modalnya dikasih panas-panas, dipanas-panas, kompor-kompori, hamasiun. Allah mustahil. Kita lihat bagaimana pendalilannya. Ingat-ingat ya pemimpin Khawarij tadi, Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Dul Khuwaisirah At-Tamimi itu pencetus pemikiran Khawarij yang saat itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga Nah Rasulullah sampai mengatakan kila benar, kila benar, kila benar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Fayaqul Khawarij, Khawarij mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Ingat-ingat jangan gagal paham. Ini pendalilan orang Khawarij. Mereka ngambil dari Al-Qur'an. Ayatnya sahihah, benar, sumbernya akurat Al-Qur'an, tapi mereka keliru dalam berdalil ini dipakai dalil untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kalau orang mukmin sekali minum khamar kafir. Paham ya? Sekali berjudi kafir. Paham ya? Sekali berzina kafir gitu. Nah, ini kita lihat. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, mereka gagal paham di dalam memanakan kekal. Khulud itu enggak artinya bukan berarti selama-lamanya tinggal terus. Terkadang khulut itu maknanya apa? Al-maqsu at-tawil. Tinggal lama di situ sampai waktu yang Allah telah kehendaki. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau antum mengartikan kekal selama-lamanya berarti antum mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahaya. Pelaku dosa besar itu enggak kafir. Mukminun bi imanih naqisul iman. Dia beriman dengan keimanannya tapi berkurang keimanannya. Itu pelaku dosa besar. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Karena orang yang khawarij itu mempermisalkan pelaku dosa besar bagaikan bilangan sepuluh sekarang 10 dikurangi 1 berapa? 9 enggak dikatakan 10 lagi kata mereka. Pelaku dosa besar, orang mukmin sekali melakukan dosa besar kafir. Enggak dikatakan mukmin lagi menurut siapa tadi? Khawarij. Allahul musta'an. Gagal paham ya. Kita lihat berikutnya. Mereka juga punya dalil lagi. Fayaqulun mereka mengatakan hadil ayatu tadullu ala annal ma'asi kafir. Annal 'asi kafir. Ayat ini menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat adalah kafir wa annahu mukhlan nah, wa annahu mukhlidun finnar bahwasanya pelaku dosa besar itu namu khaladun finnar dia dikekalkan dalam api neraka pelaku dosa besar dia dikekalkan dalam api neraka ini menurut mereka jadi pelaku maksiat kafir gitu langsung Allahu musta'an wala yarudduna hadil ayah ila qaulihi ta'ala mereka enggak mau mengembalikan ayat ini kepada firman Allah taala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan akan tapi Allah taala akan mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan dosa besar dosa kemaksiatan selain kesyirikan itu masih diampuni dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jadi ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah pelaku dosa besar jangan sampai gagal paham Hukumnya di dunia bagaimana? Mu'minun nakisul iman. Ingat-ingat. Pelaku dosa besar kafir enggak Yusuf? Eh, di dunia enggak kafir, tapi apa? Mu'minun nakisul iman. Mu'min hanya saja berkurang imannya. Faham ya? Adapun orang-orang khawarij mengatakan kafir, ada oknum yang bergaya dia. Gayanya apa? Sok dia, sok pertengahan. Waktu mengatakan kafir keliru. Yang mengatakan mukmin juga keliru. Lah terus bagaimana? Fi manzilah bainal manzilatain katanya. Enggak mukmin enggak kafir di antara dua tempat. Mu'tazilah ini. Ah, Mu'tazilah siapa pemimpinnya? Abdurrahman Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Wasil bin Atha Al-Ghazzal pandai bicara, pandai melantunkan kata-kata. Kalau khutbah enggak usah nanya sudah. Banyak orang yang terpukau. Tahu terpukau itu? Hah? Tahu terpukau antum? Tahu terpukau antum? Antum tahu? Tahu. Tertarik, paham ya? Tertarik dengan ucapan tadi itu. Tapi ingat, ada satu yang menjadi titik berat ilah penyakit dia. Dia enggak tidak tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra itu. Tidak bisa mengucapkan huruf ra. Wasun atau Al-Ghazal. Bicaranya Masya Allah. Paham ya? Kalau khutbah enggak usah nanya sudah. Tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Antum bisa lah. Coba Ayo. Nah, barakallahu fikum. Kalau ini Watul Ba'ata Al-Ghazali enggak bisa. nggak bisa dia. Tapi kalau bicara itu nanti banyak orang yang terpukau, tertipu, tergiur. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Mengatakan pelaku dosa besar, nggak mukmin, enggak kafir, berada di antara dua tempat. Allahu musta'an. Tapi ingat, Khawarij dan Mu'tazilah di akhirnya sepakat. Kita berdua sepakat. Pelaku dosa besar kekal dalam api neraka kata mereka. Allahul musta'an. Kenapa kok bisa? Pemikiran itu dibangun di atas akidah keyakinan mereka bahwasanya enggak ada syafaat untuk ahli kabair. Paham belum? Enggak ada syafaat untuk ahli kabair. Pelaku dosa besar itu kalau udah masuk neraka, ya selama-lamanya enggak ada syafaat. Paham ya? Ahlu sunnah mengatakan apa ahlu sunnah? Mengatakan ahlu kabair itu masih memiliki syafaat. Yang memberikan syafaat nanti bisa para nabi, para malaikat, orang-orang saleh, paham ya? Jadi pelaku dosa besar di dunianya mukminun naqisul iman. Mukmin tapi berkurang keimanannya. Di akhirat bagaimana hukumnya pelaku dosa besar? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adabahu wa insya'a ghafar lahu wa adkhalahu jannah min awwalin wahlah. Artinya apa? Jika Allah telah menghendaki menghukum, menghukum. Mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Dan jika Allah telah menghendaki untuk mengampuni, mengampuni dan akan dimasukkan ke surga di awal permulaan bayangkan. Nah, barakallahu fiikum ahli sunnah wal jamaah adalah umat yang pertengahan, la ifrat wala tafrit. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dijadikan umat yang pertengahan adlan khiyara, pilihan pertengahan, la ifrat wala tafrit. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah kita lihat lagi. Wa ila qouli ta'ala dan mereka juga tidak mau mengembalikan kepada firman Allah taala in tastanibu kabairamatun haunan nukaffiru ankum sayiatikum wa yadkhilukum mudkhalan karima jika kalian mau menjauhi dosa-dosa besar perkara yang telah dilarang darinya kalian dilarang dari perkara tersebut niscaya kami akan gugurkan dari kalian dosa-dosa kecil kalian perbuatan-perbuatan dosa kalian Wa nudkhilkum dan kami akan masukkan kalian mudkhalan karima di tempat yang sangat mulia yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Jadi pelaku dosa besar itu masih memungkinkan masuk surga itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Allah musta'an. Tapi mereka tidak. Orang Khawarij langsung mengatakan kafir, kekal dalam api neraka. Wa kadzalika ya'khuduna qaular rasul seperti itu pula mereka juga tidak mau mengambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd." Jangan kalian kembali setelahku nanti setelah aku meninggal menjadi orang-orang kafir yang sebagian kalian akan memukul leher-leher sebagian yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini larangan menunjukkan bahwasanya orang yang nah barakallahu fikum membunuh saja kalau yang dibunuh itu ada orang mukmin yang bunuh orang orang muslim, enggak bisa dikafirkan juga. Paham ya? Enggak bisa dikafirkan. Kita lihat. Wa amma fi qouli ta'ala dan adapun dalam firman Allah taala wa ma fi ta'ala dan apa-apa yang ada dalam firman Allah taala wa may yaqtul ini penting ini. Wa may yaqtul muta'ami dan fadza'uhu jahannam khalidang fiha. Ini perhatian baik-baik ini ya. Karena orang-orang Khawarij menjadikan ayat ini sebagai dalil mereka. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam kekal dalamnya. Bayangkan, kekal dalamnya. Orang-orang khawatir takbir Allahu Akbar. Takbir oh, kekal ini buktinya nih. Paham ya? Berarti kalau membunuh orang, eh, kafir dia. Ini buktinya ayatnya disebutkan fajazahu jahannam khalidan fiha. Balasannya neraka jahanam kekal di dalamnya katanya. Gagal paham. Kenapa gagal paham? Kekal itu memiliki makna yang banyak. Khulud itu maknanya gak hanya satu. Khulud itu ada yang maknanya kekal selama-lamanya, ada khulud yang maknanya adalah al-maqsu at-tawil, tinggal lama di situ. Sesuai dengan kehendak Allah taala, sesuai dengan kadar dosanya. Ujung-ujungnya bisa keluar gitu loh. Paham ya? Allahumma musta'an itu dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Naam. Kita lihat sini. Fayukaffiruna al-qatil. Maka mereka mengkafirkan pelaku pembunuhan. Jadi yang membunuh kafir. Walayar yarji'una ila qouli ta'ala mereka enggak mau mengembalikan kepada firman Allah Ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma. Perhatikan sisi pendalilan ini. Mereka orang-orang Khawarij berdalilkan dengan ayat tadi itu enggak mau mengembalikan kepada firman Allah taala jika ada dua kelompok dari kalangan mukminin. Mukminin bukan? Dua kelompok dari kalangan mukminin. Iktatalu, mereka saling baku hantam, serang menyerang, perang. Nah, faslihu bainahuma, damaikanlah antara mereka berdua. Masih mukmin, perang, bunuh membunuh. Kalau kafir ngapain didamaikan? Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini menunjukkan walaupun eh, barakallahu fikum di sini ada perangan masih dinamakan mukminun di situ. Paham ya? Bukan kafirun. Kita lihat. Ila qauli ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang yang beriman ikhwah, bersaudara, saudara seiman. Fa'aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah antara enam dua saudara kalian. Sammahum mukminin. Mereka menamakan dengan apa? Mukminin. Eh? Nah, Allah taala menamakan mereka sebagai mukminin wa hum yataqatalun. Dalam keadaan mereka saling apa? baku hantam tadi, bunuh membunuh. Tapi dikatakan masih mukmin itu loh. Kalau kafir, ya Allah taala sudah mengatakan kafir, tapi dikatakan mukmin. Nah, cuman apa tadi? Mukminun naqisul iman. Jangan keliru ya. Mukmin hanya zat iman, imannya ber kurang. Naam. Wa hum yataqatalun wa amara wa amara bil istilah bainahum dan Allah telah perintahkan untuk apa? melakukan perdamaian di antara mereka. Wa ja'alahum min ikhwatina dan Allah telah menjadikan mereka termasuk saudara-saudara kita. Wa hum yataqatalun dalam keadaan mereka berperang bayangkan, berperang. Naam. fadala ala annal qatil la yakfur. Ini menunjukkan menunjukkan atau dalil bahwasanya pembunuh itu tidak sampai apa? kafir. Paham ya? Tidak sampai kafir. Falamma Nah, barakallahu fikum dzakral qisas. Naam. Falamma dzakral qisas qala faman ufiya lahu min akhihi aywanan. Ketika Allah telah menyebutkan mengenai qisas, ya, qisas nyawa dibalas dengan nyawa, Allah telah menyatakan faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang masih dimaafkan dari saudaranya bayangkan. Membunuh masih dikatakan saudara. Berarti menunjukkan masih mukmin, muslim. Paham ya? Hanya saja dia pelaku dosa besar, mukmin naqisul iman. Mukmin berkurang imannya. Kalau sudah bukan mukmin, bukan akhi tadi, sudah enggak dikatakan akhi lagi. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Min akhi al-qatil, dari saudaranya yang membunuh. Faja'al al-qatil akhan lil qatil. Ada saudaranya yang dibunuh. Qatil berarti maktul ya. Si maf'ul qatil. Nah, maknanya maktul di sini. Berarti dari saudaranya yang dibunuh. al qatil, maka Allah telah menjadikan yang dibunuh tadi akhan lil qatil, saudaranya orang yang nam qatil yang membunuh. Fadalla ala annal qatil la yaqur. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Pembunuh tersebut tidak dikafirkan atau tidak terjatuh dalam kekufuran. Wa annahu akhun lil qatil bil iman. Bahwasanya dia masih saudara orang yang dibunuh tadi dengan keimanannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya za orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa ahluz zaid Adapun orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, khuduna tarfan minal adillah ini penting. Mereka mengambil ujungnya saja. Mengambil ujung dalil wa huwa mutasyabih Al-Qur'an, mengambil yang masih sama dalam Al-Qur'an sunnah dalam as-sunnah wa yatrukuna tarfal akhar dan mereka meninggalkan ujung yang lain. Diambil ujungnya, dibuang ujungnya. Paham ya? Jadi ambil ujungnya, dibuang ekornya. Enggak sempurna itu mengambilnya maksudnya. Sesuai dengan hawa nafsu saja. Kita lihat wa yatrukuna tarfal akhir alladhi yuwaddihuhu wa yufassiru fitnah ini Allah musta'an mereka meninggalkan ujung yang lain paham ya meninggalkan ujung yang lain tidak sempurna padahal ujung yang dia tinggalkan itu adalah yang menjelaskan yang menafsirkan apa tujuannya al fitnah dalam rangka mencari fitnah bahaya min ajli sarfin nas 'anil haqqi wa tashkikin nas bid tujuannya untuk memalingkan manusia dari kebenaran dan membuat ragu manusia Allahul musta'an. Wa yaqulun, seraya mereka berkata innana nastadil bil Qur'an au nastadil bil ahadis. kata mereka. Kita kami berdalil dengan Al-Qur'an dan juga berdalil dengan hadis katanya. Kita katakan memang hadis dan Quran yang kalian jadikan dalil itu benar. Tapi kalian salah alamat. Kalian itu keliru dalam berdalilkan. Keliru dari pendalilannya keliru. Kalau dalilnya benar, Al-Quran kita nggak ngingkari. As-Sunnah kita mengimani. Tapi mereka keliru dalam berdalilkan. Seperti orang-orang IM, Ikhwanul Mus, Muslimin atau Muflisin. Eh, bolehnya apa kemarin? Bolehnya ikhtilat, tabur baur laki-laki perempuan di kantor-kantor, salam-salaman, kenal-kenalan, ta'aruf katanya, saya mengenal. Kalau enggak mengenal kapan mengenalnya katanya? Lah dalilnya mana? Dalilnya ada katanya. Dalam Al-Qur'an sebutkan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu katanya. Masya Allah. Dalilnya sahih, benar, sumbernya akurat Al-Quran, tapi keliru dalam berdalil. Mereka mengatakan, wahai segenap manusia, kata Allah Ta'ala, kami ciptakan kalian adalah laki-laki, ada perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling kenal-kenalan katanya. Salam-salaman, kenal-kenalan. Mas muka, mas muki. Paham ya? Siapa namamu? Siapa namamu? Tanya-tanya kena-kenalan pada dalil orang ikhwanul muflisin. Allahul musta'an. Gagal paham, keliru dalam pendalilan walaupun dalilnya benar. Maksud dalilnya benar sumbernya, tapi keliru dalam berdalilkan dari itu. Allahul musta'an. Naam. Wasaf yang benar kita ambil dikit lagi. Wasaf yang benar annahum lam yastadillu la bil Qur'an wala bil Yang benar itu mereka belum berdalilkan. Belum berdalilkan dengan Al-Qur'an tidak pula dengan hadis li'anna hadza laisa istidlalan sahihan. Dikarenakan ini bukan pendalilan yang sahih. Seperti apa kemarin? Seperti orang-orang sebagian aswaja, ya, mengatasnamakan aswaja asli warisan Jawa, ya, atau orang-orang yang pecahan-pecahan dari apa? nah Islam garis lurus, Islam Nusantara. ya, mereka kenapa kenapa Nawaitu an usalliya al-maghriba. Paham ya? Dalilnya apa kemarin dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana aku muni usolli katanya. Muni usalinya nggak terjemahkan. Putus sama dia, langsung pakai bahasa Jawa. Muni usolli katanya. Allah musta'an. Gagal paham, gagal pendalilan, dalilnya yang dia pakai itu benar, tapi dia memahaminya keliru. Karena pemahamannya per individu. Kalau memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, upayakan dikembalikan kepada pemahaman para salafun saleh, as-sahabah wa tabi'un wa atba'ut tabi'in. Na'am, Allahul musta'an bal huwa qat'un nususi ba'daha an ba'd bahkan itu perbuatan memutus sebagian dalil dari sebagian yang lainnya enggak sempurna hati-hati dablajah campur baur laisa istidlalan sahihan bukan pendalilan yang benar bal huwa istidlalun batil bahkan itu ada istidlalnya apa istidlal yang batil Naam kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala wa yaqta'una ma amara Allah bih an yusal mereka memutus memotong apa-apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Diperintahkan disambung dipotong oleh mereka. Allah musta'an. Faturja'la dillah ba'duha ila ba'd. Maka dalil-dalil itu dikembalikan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Wala yudrab kitabullah ba'duhu bi ba'd. Dan jangan ditabrakkan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu jangan ditabrakkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Au kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yudrab ba'dahu ba'd. Jangan juga ucapan Rasulullah ditabrakkan. Eh? Ditabrakkan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Wa inna ma yurja' ba'dahu ila ba'din wa yufassir ba'dahu bi ba'd. Akan tapi hendaknya sebagiannya itu dikembalikan kepada sebagian yang lainnya, menjelaskan sebagiannya untuk dan untuk apa? Menjelaskan sebagian atau sebagian yang lainnya. Al-Qur'an terkadang dijelaskan di dalam apa? As-Sunnah. As-Sunnah terkadang menjelaskan isi dalam Al-Qur'an. Saling melengkapi, enggak cukup kalau cuma Al-Qur'an saja. Paham ya? Jangan tertipu dengan orang-orang yang apa kemarin? Yang mengandalkan kami cukup Al-Qur'an. As-Sunnah enggak perlu. Al-Qur'an cukup. Al-Qur'an kalamullah, wahyu dari atas langit melalui malaikat Jibril katanya. lah as-Sunnah bagaimana? Enggak perlu As-Sunnah. Al-Qur'an cukup. Kita katakan jis jamaah ingkar sunnah Paham ya? Hati-hati. Nah, kalau fikum itu berbahaya sekali jamaah ingkar sunnah, itu bahaya sekali karena mereka terjatuh dalam kontradiksi, pertabrakan dalam keadaan mereka tidak terasa. Salatnya dari mana gerakannya? Dari as-sunnah. Puasanya dari mana diambil? Dari as-sunnah. Hajinya bagaimana ritualnya? Dari as-sunnah. Zakatnya dari mana diambil? Dari as-sunnah. Ya enggak? Semuanya ada dalam as-sunnah kok mereka cuma Al-Qur'an saja katanya. Ujung-ujungnya menghalalkan perkara-perkara yang haram. Paham ya? Dalam keadaan di dalam as-sunnah enggak ada kok. Kan gitu. Kalau dalam as-sunnah di dalam Al-Qur'an enggak ada kok. Semua yang tidak ada dalam Al-Qur'an ya udah katanya. Halal katanya. Allah musta'an akhirnya menghalalkan apa kemarin? Anak tikus sindil. Sindil itu halal. Yang haram itu kan ibunya. <laughs> Tikusnya yang haram karena termasuk fawasik khams, lima hewan fasik. Kalau anaknya kan enggak disebutkan katanya. Padahal itu juga mengambil pengharamannya dari apa? Dari as juga Allah musta'an. Aneh sekali kan ibunya haram, anaknya halal. Allah mustahil. Paham kan itu? Eh enggak paham enggak masalah, yang penting itu sekedar selingan bahwasanya berhujjah dengan Al-Qur'an saja enggak cukup, harus diiringi dengan as-sunnah. Disempurnakan disempurnakan dengan apa? Dengan as-sunnah. Allahul musta'an. Naam. Walihada yakunu rasikhuna fil ilmi sampai bawah itu ya karena nanggung. Oleh karena ini, orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, Aman nabihi kullu min indina rabbina. Kami beriman seluruhnya. Beriman dengannya seluruhnya datang dari Rabb kami. Al-muhkamul mutasyabih, yang muhkamnya, yang mutasyabih semua datang dari Allah taala. Famadama annahu, famadama anna kullahu min indi rabbina, selama bahwasanya seluruhnya datang dari Rabb kita, Rabb kami, fa innahu yufassiru ba'dahu ba'da. Maka sesungguhnya aku itu menafsirkan menjelaskan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Wa kalamullah jalla wa ala la yatanaqad. Sedangkan ucapan Allah taala tidak pernah kontradiksi, tidak pernah bertabrakan. Kama qala taala sebagaimana firman Allah taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka memutadabbur Al-Qur'an, memperhatikan, merenungi? Kalau seandainya Al-Qur'an turun dari selain Allah, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Fa kalamullah laisa fihi ikhtilaf Ucapan Allah Taala tidak ada perselisihan di dalamnya. Walaysa tidak ada kontradiksi di dalamnya. Yang ada adalah apa? kesempurnaan dan juga apa? Nam saling melengkapi dengan as-sunnah. Walakin yahtaju ila iman, tapi butuh untuk mengimaninya. Wa ila ilmin rasikh, butuh pada ilmu yang mendalam, biwujuhil istidlal, dengan sisi-sisi pendalilan, wa kayful istidlal, bin nusus dan bagaimana tata cara berdalilkan dengan nas-nas yang ada. Yahtaju ila basiratin wa ila rusukhin fil ilm. Dibutuhkan apa? Ilmu. Dibutuhkan untuk mendalam ilmunya. Bihaitu ya'lam, nah, bihaitu ya'rif dzalikal mustahid, yaitu dengan catatan orang yang beristihad tersebut tahu sisi pendalilannya. Walidzalika yashtaritun fil mustahid. Walidzalik oleh karena itu mereka mensyaratkan orang yang mustahid beristihad an yakuna aliman bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah. Hendaknya dia il, berilmu, mengetahui Al-Qur'an dan mengetahui As-Sunnah, ya'rifun nasikh wal mansukh. Dia harus tahu mana yang nasikh, yang menghapus, wal mansukh dan mana yang dihapus. Wal mutlak wal muqayyad, mana yang ayat yang mutlak sifatnya dan mana yang muqayyad yang ada ikatannya. Wal mujmal wal mubayyan, harus mengetahui mana yang masih global, mana yang sudah dirinci. Wal muhkam wal mutasyabih, harus tahu mana yang muhkam yang jelas, gamblang, terang, Nah, barakallahu fikum dan mana yang masih samar butuh penjelasan. Yajibu alaihi an ya'rifaha yajibu alaihi an ya'rifa hadhil umura. Harus dia mengetahui perkara-perkara ini. Wa illa fa innahu la yasuhu lahul istihad wal kalamu fi masail ilmi hatta ya'rifa hadhil umura li'alla yaqa'a fi ma waqa'a fihi ahlu zaihi Artinya jika tidak demikian, maka orang tersebut arbut, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk beristihad, tidak diperbolehkan berbicara dalam masalah ilmu sampai dia mengetahui perkara-perkara ini agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang sudah terjatuh orang-orang yang hatinya ada penyelewengan. Nasallahu as-salamatal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.